Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma kita lanjutkan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Insyaallah taala sudah mau selesai dalam dalam waktu yang sangat dekat ini insyaallah tinggal satu lembar lebih sedikit. Kata beliau halaman 361, 361. Malam yakun muttasifan biwasfi yufidu illatan tanpa khudh bil wasfi. Ayo, selama lafaz tersebut tidak tersifati dengan suatu sifat yang memberikan faedah sebab. Paham ya? Maka ambillah dengan sifat yang ada. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kan sudah kita lewati. Kemarin apa kaidahnya? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadikan patokan tuh lafaz yang umum bukan sebabnya yang khusus. Nah sekarang kalau nggak ada sebabnya nggak disifati dengan sifat tertentu, bagaimana? Eh, misalkan seperti itu kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah ya'ni idza kana al-'umumu warada 'ala sababin muttasifin sifatin fa innana nu'ammihu nu'ammimuhu nu'ammimuhu fi itari hadhihi sifah masyaallah. Maksudnya apabila keumuman tersebut datang di atas sebab yang tersifati dengan sifat tertentu, maka kita wajib nu'ammimuhu wajib membawa kepada mana umum fi itari hadis sifah untuk mengikutkan pada mengikutkan nama sifat tersebut. Paham belum? Nah, jadi ini nanti lafaz dan umum datang atas sebab yang tertentu. Apa itu? Laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Ini umum atau enggak lafaznya umum, laisa minal birri, umum. Cuman keumuman ini dibawa kepada mana khusus? Khususnya apa? Khusus orang yang tidak mampu puasa dia nekat puasa, itu enggak bagus. Lah terus kalau orangnya mampu puasa, kemudian dia berpuasa, bagus enggak kira-kira? Bagus itu loh. Paham belum? Orangnya mampu, badannya kuat, kekar, puasa pun enggak pengaruh dia. Dia tetap puasa, safar lagi. Bagus enggak? Bagus. Tapi kalau dia walaupun badannya besar, masya Allah besar badannya ya, nam kemudian kelihatannya kekar, tapi kalau puasa nggak kuat untuk sabar. Kok dia nekat puasa, nggak bagus. Amalum. Seperti itu. tadi dikondisikan keadaannya. Misalnya dari contohnya, anna Nabi saw karena bisa kana Faro' safarin fara'a rajulan qad alaih. Bahwasanya dahulu Rasulullah SAW dalam perjalanan safar melihat ada salah seorang yang telah dinaungi. Dinaungi itu dikerumuni banyak orang. Kenapa? Faqala ma hadha? Apa ini? Qalu shaim. Ini orang puasa ya Rasulullah. Qala laisa minal birri as fi safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar karena enggak mampu saya pingsan bayangkan itu. Itu enggak bagus. Kalau enggak mampu enggak usah puasa. Kalau mampu bagaimana? Ya bagus. Paham? Karena apa? Karena akhdul azimah aula min akhni ar-rukhsah. Mengambil hukum asal suatu kewajiban walaupun berat itu lebih afdal daripada mengambil keringanan. Ketika safar dikasih keringanan untuk nggak puasa, tapi dia kuat ya untuk puasa. Bagus nggak berarti? Bagus. Wa hadza amun warada ala sababin khas. Ini umum lafadznya tapi datang berdasarkan sebab yang khusus. Sebabnya kenapa kok nggak bagus? Sebabnya kenapa nggak baik puasa tersebut di waktu safar? Sebabnya karena orang yang nggak kuat. Itu nggak bagus. Kalau orang yang kuat, nggak pengaruh, bagus nggak Puasa kalau orangnya kuat, enggak pengaruh sama sekali, safar pun tetap kuat, bagus nggak puasa? Bagus. Fahal ibrah bil umum. Nah, sekarang yang jadikan patokan itu keumumannya atau apanya? Naqul. Naam. Naam, al ibrah bil umum. Yang jadikan patokan barometer ukurannya adalah keumuman. Walaisal hukmu khasan bihadar rajul. Dan hukumnya tidak khusus pada laki-laki saja. Alladhi dullila alaih. Laki-laki yang telah dikerumuni, yang telah dinaungi tadi. Ballahu walai amsalih. Bahkan umum untuk dia dan untuk yang semisalnya. Semisal siapa? Semisal orang yang lemah. Sampai sekarang ini pun masuk juga. Kalau ada orang yang lemah, enggak kuat puasa, kalau dia puasa, bagus enggak puasanya? Enggak bagus ketika safar tersebut. Walaupun walaupun awal mula khusus pada orang tersebut, tapi ternyata umum untuk siapapun yang semisal orang tersebut. Faham maksudnya? Naam. Kata beliau, "Walakin jaa hadzal hadzal sabab muttasifan bi wasfin yadullu ala illatin nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an siyam safar." Akan tapi sebab tersebut datang. Nah, muttasifan dalam keadaan mensifati eh, dalam keadaan apa? Muttasifan disifati dengan sifat yang menunjukkan sebab Allah. Sebab larangan Rasulullah SAW anasiyam safar. Larangan apa? Puasa di waktu safar waya apa? Waya al masakoh itu. Titik beratnya di situ intinya. Masakoh berat. Orang mau puasa ketika safar kok berat, oh dia nekat puasa, enggak bagus. Paham belum? Nah, terus bagaimana yang bagus? Kalau di situ mengambil rukhsah, mengambil keringanan, berarti enggak puasa. Paham belum? Kan boleh walaupun puasa Ramadan atau antum ketika safar puasa Ramadan, boleh enggak enggak puasa? Boleh. Ya enggak? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit atau safar, boleh dia enggak puasa Ramadan menggantikan di hari-hari yang lain. Itu namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Naam. La likulli shaimin fi safar. Bukan setiap orang, semua orang yang puasa di waktu safar. Bukan itu maknanya. Paham ya? Semua orang yang puasa di waktu safar itu pun tidak semuanya enggak baik. Kalau dia kuat baik gitu loh. Yang enggak baik adalah orang yang enggak kuat, nekat gitu loh. Berpuasa di waktu safar. Mafhum soal ini? Irsyad? Mafhum? Ayo na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa fayakunul makna maka maknanya adalah laisa minal birri asliya fis safar idza adda ila hadil hal. Ini penting. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar apabila menghantarkan kepada keadaan ini yaitu apa? Sampai pingsan. Sampai pingsan, kemudian stres, eh? atau yang semisalnya itu malah bukan kebaikan. Amma idza kana la yu'athir alaihi. Adapun kalau puasanya itu enggak pengaruh sama sekali, Fa inna naqul maka kita katakan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau puasa puasalah. Jika kamu mau buka bukalah. Paham ya? Nah, Wassaum ma'a adan masyaqqah afdal. Ini. Dan puasa dalam kondisi tidak ada rasa masyaqqah keberatan itu afdal. Paham belum? Jadi kalau dia mampu enggak berat, enggak pengaruh oleh syai', kok puasa afdal. Tapi kalau dia enggak mampu, merasa lemah, kok dia nekat puasa, bagus enggak? Enggak bagus. Wa yadullu lidzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Yang menunjukkan dalil tersebut adalah apa? Dahulu Rasulullah SAW pernah puasa di waktu safar. Walau lam yakun min birril nam. Lama sama Nabi SAW. wasallam, lama sama Nabi SAW. Artinya apa? Kalau seandainya enggak boleh sama sekali. Kalau seandainya bukan termasuk kebaikan. saya Rasulullah enggak akan puasa. Nabi ingat. Rasulullah waktu itu ketika safar puasa itu beliau mampu. Mampu dan kuat. Yang dilarang di sini yang bukan dikatakan kebaikan adalah orang yang enggak mampu puasa, dia nekat puasa, merasa keberatan kalau dia ketika safar malah nekat puasa itu enggak bagus. Mahusalah. Daripada pingsan mending enggak usah puasa itu loh ya. Nah, barakallahu fiik. Karena kondisinya apalagi zaman sekarang ini. Nah, sudah tahu kondisinya. seperti ini dia nekat puasa, ternyata di bandara pingsan, dibilang corona. <laughs> Allah musta'an. Enggak ada lagi orang yang mengurusnya. Wah, ini hati-hati ini corona, Covid-19 ini. Udah di situ aja dia. Nah, maka kadang tim khusus nah, yang mengevakuasi. Jangan seperti itu. Kalau nggak mampu nggak kuat jangan puasa. Ngam ya? Tapi kalau dia kuat nggak ada pengaruh wala syai' silakan tafadhal puasa. Wa kadzalika as-sahabah radhiyallahu anhum kanu yusafiruna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam faminhum sha'im wa minhum muftir. Seperti itu pula dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dahulu safar bersama Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang puasa, di antara mereka ada yang berbuka, ada yang berpuasa, ada yang berbuka. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kaidah yang kita bawa sehari ini yang kita sampaikan pada pertemuan pagi ini apa kaidahnya? Amun maksus namanya. Amun maksus umum tapi dikhususkan. Umum bagaimana? Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Umum enggak itu? Umum. Tapi dikhususkan orang yang kuat. Dikhususkan untuk orang yang enggak kuat, orang yang merasa keberatan. Adapun orang yang kuat, tidak ada keberatan, enggak ada pengaruh wala syai'. Kok kemudian dia puasa di waktu safar bagus enggak? Hah? Bagus enggak? Dia enggak ada keberatan. Hah? kemudian kuat. Ketika safar tersebut dia puasa. Bagus enggak? Bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.